Apa dalil zikir dan doa berjamaah sesudah sholat fardu? Kanal jahru bidzikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim. Zikir jahar sudah ada sejak zaman Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa yang mau zikir jahar? Tapi saya pakai zikir sir Pak Ustaz. Ada juga dalilnya. Waqur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hatimu. Jangan kuat-kuat. Jadi kalau nampak kawan berzikir diam, mungkin bagi dia khusyuk diam. Kalau kau zikirnya khusyuk kuat karena ngusir hantu. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah. Jangan kau berzikir zikir ke telinga dia. Ah, ini kau diam-diam aku kerjain loh. La ilaha illallah. Itu cari kelahi namanya. Oleh sebab itu maka mazhab syafi'i mengatakan zikirnya dibaca jahar untuk mengajari makmum. Setelah makmumnya faham dibaca sir. Tapi mazhab ambalinda tidak. So panjang-panjang zaman zikirnya jahar. Nah, jadi kalau ada nanti imam masjid zikir jahar itu gunanya untuk mengajari makmum. Untuk apa lagi makmum diajari? Makmum ini kan udah tahu semuanya. Sebelum sholat, imam kan menyuruh makmum meluruskan sop kan? Luruskan sop. Padahal udah tiap hari dia tahu. Pernah tak imam bilang, mohon maaf makmum tak kusur lagi. Kan udah tahu semua kan? Pernah Bapak Ibu dengar? Tak ada. Cuman lain imam, lain cara dia. Kalau di Pekanbaru, luruskan saf, lurus. Tapi kalau di Bengkalis enggak, luruskan saf, matikan HP. Masjid Istiqomah Bengkalis, pergilah sholat sana. Kalau di Dumai lain lagi. Luruskan saf, simpan batu cincin. Ada namanya Imam MK namanya. MK, kenapa Bapak bilang suruh simpan batu cincin? Banyak orang tak khusuk gara-gara batu cincin ini Ustaz. Pas Ustaz Saur, Attahiyatul Barakatuh. Mak, sungai darah ini kata. Wah, wow, Ustaz nyindir cincin kami ya. Dah. cincin apa salah? Saya pun pakai cincin. Pakai. Tapi jangan kita percaya syirik macam-macam. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Cincin Ustaz itu ada. Kalau dipakai katanya bangkit aura kita. Pakai warna merah nanti mata kita merah. Wajah kita merah. Nah, itu sakit itu. <laughs> Pakai cincin karena suka saja. Ketika suatu masjid direnovasi, dinding papan menjadi batu tembok. Boleh kita jual sisa-sisa papan, dipakai, dihancurkan dinding itu untuk lantai-lantainya semua. Kalaupun mau dijual, barangnya dijual, duitnya balik lagi ke masjid. Karena untuk supaya mengalir pahalanya. Tapi tak perlu gara-gara ini, bapak yang bersedekah keramik, ditulisnya keramik saya. Habis itu ditengok, mana keramik kuku akhirnya kalau mau renovasi, renovasilah. Kecuali keramik atuk gini, jangan. jangan. Dua, jika ada seorang muslim mengasuh anak angkat dari kecil dari bayi. di mana ada orang tua kandung bayi tersebut non muslim. Apakah anak tersebut telah dewasa boleh kita maksa anak tersebut untuk menjadi seorang muslim? Atau kita serahkan anak tersebut untuk bebas memilih agamanya tanpa ada paksaan dari orang tua angkatnya? La ikraha fid Tak ada paksaan dalam agama. Tapi karena dia di bawah pengasuhan kita, makan minumnya kita, kita arahkan dari kecil pondok pesantren, Allah bisa karena biasa dari kecil telonjak lonjak sudah besar terbawa-bawa sudah tua terubah tidak masukkan dia pondok pesantren pondok tahfiz Quran maka insya Allah setelah dia akil balik mungkin hafalan dia lebih banyak pula dari kita kita juz 30 dia 30 juz oleh sebab itu maka baik. Tiga, apa hukum menyunat anak perempuan? Anak laki-laki disunat hukumnya sepakat ulama wajib. Menyunat anak perempuan wajib. Mazhab syafi'i. Kita berpegang mazhab syafi'i kan? Ah, maka sunatkan anak perempuan. Kalau dokter tak mau, bidan tak mau, cari dukun kampung. Dukun yang tak pakai izin cuma satu, dukun sunat. Lain-lain dukun itu pakai jin, pakai hantu, berkawan sama setan semuanya. Hai dukun-dukun, tobat kalian. Hai dukun-dukun, tobat kalian. Jangan lagi berkawan sama hantu, sama setan. Ustaz tak takut disantet sama dukun-dukun. Apa saya takutkan? Sebanyak ini orang mendoakan saya. Ustadz, anak itu sudah besar, dulu lupa kami menyunatkannya. Maka pakai mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi. Mukarramatun. Tak sampai pada wajib. Apa guna manfaat anak perempuan di khitan? Untuk menekan libido seksual. Apalagi zaman sekarang pakaiannya sempit, makanannya membangkitkan hormon, lalu kemudian tontonannya, penglihatannya, pergaulannya. Oleh sebab itu anak perempuan kita dihitankan. Nah, bagi yang kalian yang lajang-lajang, ini penting bagi laki-laki karena kalian akan menikah dengan perempuan dan kalian punya anak perempuan. Kalian nikah dengan perempuan kan? Empat, harga kontan seratus ribu dicicil 120 ribu. Gimana tuh Pak Ustad? Buka HP, tulis di www.google.com. Tulis di search itu, Somad Morocco Credit. Somad M-O-R-O-C-C-O Credit. Enter. Nampak tulisan. Kalau uang dengan uang boleh uang dengan uang haram riba. Pinjam uang 100, bayar 120 riba. Tapi kalau saya belilah bang motor abang ini, berapa harganya? 100 juta. Ah, saya tak punya cash, saya cicillah 120 satu bulan 10 juta selama satu tahun 120. Uang dengan uang haram riba uang dengan barang tidak ri, riba. Lengkap situ fatwanya. Tengok, tulis. Somat Moroko kredit enter. Dapat tulisannya. Setelah dapat jangan lupa like and share. Apabila si A meminjam Tadi saya mulai ceramah jam 10. Sekarang sudah jam 11 lewat 10. Berarti saya sudah berdiri di sini 70 menit. Sudah lebih dari standar internasional. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Apabila si A meminjam uang kepada si B 10 juta dengan perjanjian apabila ada uang baru dibayarkan dilunas hutangnya. Akan tetapi si A menyerahkan kebun sawitnya seluas satu hektar untuk diambil hasilnya oleh si B sampai si A sanggup melunasi hutangnya. Selama si B mengambil hasil kebun, hutang si A tetap 110 juta. Itu namanya memberikan jaminan, namanya rohan. Rohan artinya minjam duit pakai jami, jaminan. Lalu diambil manfaat. Ku pinjam 10 juta, ini gadainya sawit, duitnya ku ambil tiap bulan. Kullu qarden jarra fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil keuntungan, maka hukumnya riba. Pinjam mobilnya, dipakaikan untuk rental. Hutangnya tak berkurang, riba. Pinjam kebun kelapanya, hasilnya dipakai. Hutangnya tak berkurang, riba. Duit riba kau makan. Allazina yakuluna riba. Orang yang makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas bangkit dari kubur nanti macam kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Bahasa Jawanya kesambat, bahasa Melayunya tersapu. Bangkit dari kubur nanti, nah, kau makan riba dulu kan? Nah, itu makan riba. Oleh sebab itu jangan makan riba. Yang masih menabung di bank konvensional, besok. Eh, besok tutup deh. Hah? Buka. Yang masih menabung di bank konvensional, besok langsung tarik pindahkan ke bank Riau Kepri Syariah. Takbir. Bank Riau Kepri sudah disetujui oleh semua pemegang saham 12 kabupaten kota Riau tambah gubernur semuanya setuju akan berubah macam Bank Aceh menjadi bank syariah. Bangga kita. Oh, nanti kalau bank syariah berarti orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha tak boleh. Namanya sistem syariah. Tapi semua agama boleh memakai karena ini cerita masalah duit. Saya ceramah di Malaysia di Kuala Lumpur. Ah, nyombong juga sedikit ya. Diundang saya ceramah ke Islamic Bank bank Islam. Saya tanya, yang nabung sini yang paling banyak siapa? Paling banyak orang Islam. Yang nomor dua siapa? Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Kenapa? Karena dalam bisnis ekonomi Islam lebih membagi keuntungan, lebih selamat, lebih damai, lebih terjamin dari mulai pegawainya sampai duitnya. Di tempat bank konvensional roknya pendek. Coba ibu sama bapak pergi ke situ. Mata bapak tuh pasti lebih banyak ke lutut. Coba kalau di bank syariah. Oleh sebab itu yang namanya bank syariah, hotel syariah, itu semua agama pasti mau karena menenangkan. Coba tanya sama kawan tetangga sahabat kita yang tak Islam. Di mana suamimu sekarang? Di luar kota. Di mana dia tinggal? di hotel syariah. Kenapa kau tak Islam suamimu tinggal di hotel syariah? Aku lebih suka suamiku di hotel syariah karena di sana tidak mungkin ada PSK, di sana mungkin tidak ada macam-macam maksiat. Baik dia di sana. Artinya apa? Agama Islam ini rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu ini yang kita wujudkan sekarang. Banyak orang menganggap kalau Islam berkuasa, Islam ini akan zalim, Islam ini akan menganiaya. Siapa itu Islam? Man salimal muslimun. Selamat orang lain min lisanihi dari lidahnya Walaidi dan dari tangannya. Selamat lidahnya, selamat tangannya, tak menganiaya orang lain. Itulah orang Islam. Selama saya tausiah 75 menit ini, ada yang tersinggung sakit hati? Saya tahu. Tahu saya banyak yang sakit hati. Cuman kalau bilang, tidak. Tidak. Kalau ada kata-kata tak berkenan hati menyinggung perasaan, sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad?